Dan ini merupakan bagian dari upaya kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengerti tentang hakikat kehidupan yaitu at-ta'abbudu lillahi azza wa dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bahagian dari islahul qulub. Upaya kita untuk mengoreksi dan memperbaiki hati-hati kita. Di mana nanti pada hari kiamat yang akan selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang selamat dari noda-noda kesyirikan. Demikian pula kekufuran. Demikian pula kemaksiatan. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidaklah memberikan manfaat, tidak mampu menolong seseorang harta yang dia miliki. Demikian pula keturunan anak yang dia lahirkan di dunia. Namun yang memberikan manfaat kepada seorang muslim pada hari kiamat adalah hatinya yang selamat. Qala ulama yakni salim syirki wal kufri wal kabirah wal ma'asi wal bid'ah yaitu selamat dari berbagai macam kesyirikan, kekufuran, dosa-dosa besar, demikian pula bid'ah serta kemaksiatan secara umum. Dan ma'asyur muslimin rahmukumullah baiknya hati seseorang itu akan tercermin dan nampak pada zahirnya pada amalan seseorang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang masyhur ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat aw saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu di sini boleh dibaca saluha boleh dibaca salaha bahwa pada jasad tubuh manusia itu ada mudghah di mana apabila baik mudghah ini maka baik pula seluruh tubuhnya baik amalannya namun apabila jelek, ya, rusak, maka rusak pula amalannya. Ketahuilah bahwa mudah tersebut adalah al-qalb, hati. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang masyhur, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." In hadis Abu Hurairah rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat pada tubuh-tubuh kalian, bentuk rupa kalian, namun yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Maka dalam hal ini masyarakat muslimin rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad demikian pula Ibnu Hibban serta Al-Hakim dan hadis ini disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah berikanlah jaminan kepadaku kata Nabi enam perkara dari diri-diri kalian maka aku jamin untuk kalian jannah syurga yang tentunya hari ini diperuntukkan bagi kaum mukminin bagi kaum muslimin bukan diperuntukkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik kata Nabi berikanlah jaminan kepadaku dari enam perkara ya, maka aku jamin untuk kalian al-jannah ini jaminan untuk masuk ke dalam jannah maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Usduku idza haddatstum wa aufu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wahfadu furujakum ya. wa kuffu aydiyakum ini kata Nabi alaihi salatu wassalam hendaklah kalian jujur ketika berbicara. Ya. Demikian pula hendaklah kalian menunaikan apa yang telah kalian janjikan. Apabila kalian berjanji dan hendaklah kalian ya, menunaikan sesuatu apabila kalian diberikan amanah terhadap sesuatu itu wahfadhu furujakum demikian pula jaga kemaluan-kemaluan kalian ya. demikian pula kata Nabi waghaddu absarakum dan tundukkan pandangan-pandangan kalian Wakufu kuffu dan jagalah kejahatan-kejahatan tangan-tangan kalian maka ini enam perkara yang disebut Rasulullah alaihi salatu wasallam barang siapa yang menjaga enam hal ini maka Rasulullah alaihi salatu wasallam akan menjamin orang tersebut untuk masuk ke dalam jannah. Yang pertama apa? Jujur di dalam berbicara. Kemudian yang kedua menjalankan ataupun menunaikan janji. Yang ketiga menunaikan amanah, menjalankan amanah, ya, sesuatu yang telah diamanahkan, yang telah dibebankan kepada kita, baik berupa jasa, harta ataupun yang lainnya. Demikian pula yang keberapa? Empat. Wahfadu furujakum yaitu memelihara kemaluan Kemudian yang kelima adalah menundukkan pandangan. Yang keenam menahan diri dari kejahatan dan keburukan tangan-tangan kita. Ya, ini kezaliman yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Dan di sini yang ingin kita titik beratkan adalah permasalahan al-hifadah al-furuj wa ghaddul basar memelihara kemaluan demikian pula menundukkan pandangan dan Masyarakat muslimin rahimakumullah Athar ataupun pengaruh dari sebuah pandangan Penglihatan Ini sangatlah besar oleh karena itu kita melihat berbagai macam perbuatan kejahatan demikian pula kemaksiatan tidaklah terjadi melainkan disebabkan karena penglihatan ya an baik itu pencurian perampokan perzinaan pembunuhan ataupun yang lainnya ya ketidakpatuhan seorang anak kepada orang tuanya. Ini pun tidak terlepas dari sebuah tontonan. Berasal dari melihat. Ya, sesuatu yang mendorong dia untuk mencoba. Dan Allah Musta'an pada hari ini sarana untuk berbuat kejahatan terbuka lebar. Ya. Baik itu berupa bacaan ataupun tontonan. Ya, dari koran, majalah, Demikian pula TV, tambah lagi internetnya. Luar biasa. Sehingga seorang penyair mengatakan kulul hawadithi mabdaha minan nadari. Ya. Bahwa semua kejadian itu berasal dari melihat. Wa mu'adhamun nari min mustasghari syarari oleh karena itu, tidaklah api itu menjadi besar, melainkan disebabkan karena seseorang menganggap kecil ya, keburukan yang timbulkannya. Nah, jadi ini, Asyur Muslim Oleh karena itu, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran demikian pula hadis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan dalam permasalahan ghaddul basar ya. menundukkan pandangan oleh kerana itu di dalam Al-Qur'an dalam surah nur disebutkan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum inna Allah khabirum bima yasna'un وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويفضن فروجهن الآية Perhatikan dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ya. Demikian pula memelihara dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Karena itu lebih mensucikan mereka dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat. Demikian pula perintah yang serupa Allah perintahkan kepada kaum mukminat, kaum muslimat. Yang Allah perintahkan adalah ghaddul basar, ini kaful basar, kaful nazar mimma haram Allah. Menahan pandangan, menundukkan pandangan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita untuk memejamkan mata kita ketika berjalan di tengah jalan. Demikian pula Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk mata kita diperban, ditutup supaya nggak lihat. Bukan itu yang diperintahkan. Kenapa? Karena kita sama-sama mengetahui bahwa ketika kita berjalan di sebuah jalan kita butuh untuk melihat. Ya butuh untuk melihat. Ya, entah itu melihat jalan atau melihat sebuah barang yang ingin kita beli atau melihat sesuatu yang dengan itu kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, ya, mengetahui dan mengakui tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sama sekali tidak memerintahkan kepada kita untuk memejamkan mata kita, untuk menutup mata kita ketika berjalan di sebuah jalan. Namun yang diperintahkan adalah ghaddul basar. Menundukkan dan menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan fitnah yang bisa menyebabkan seorang terjatuh kepada perubatan dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu, hukum asal ya, melihat di jalan tidak tercela. Ya, melek gitu. Tidak tercela. Namun yang tercela adalah melihat sesuatu yang bisa mendatangkan fitnah dan menjerumuskan seseorang ke dalam dosa, terjatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan wasilah jalan yang bisa mengantarkan seorang untuk terjatuh kepada perbuatan zina. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ولا تقربوا zina innahu kana فاحشة وساء سبيلا Ya. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Dekat saja jangan. Ya. Dan termasuk mendekati zina adalah al-basar, ya, an-nadar, melihat. Karena perbuatan zina adalah fahishah. Ya, fahishah, perbuatan yang fahish, yang keji dan kotor. Ya perbuatan yang fahisyah yaitu perbuatan yang e, mencapai puncak dalam hal keburukan dan kejelekannya. Ya. Nah, baik itu syirik masuk di dalamnya, kekufuran, pembunuhan, demikian pula zina serta liwat atau yang semisalnya. Hubungan sesama jenis. Wasa asabila dan perbuatan zina atau yang semisalnya ya. lewat perbuatan kaum Lut ya, ataupun musahakah ya. baik hubungan sesama jenis laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan ini semuanya perbuatan yang sangat keji dan fahish ya. wasa'a sabila dan itu merupakan ya, jalan ya, yang sangat buruk Saking buruknya bukan hanya diakui oleh kita sebagai manusia, namun juga diakui oleh hewan. Hewan mengakui itu jelek. Ya, perbuatan zina buruk. Oleh karena itu, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Amr bin Maimun radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Ra'aitu ya, في الجاهلية كردة اجتمع عليها كردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم dahulu kata Amr bin Maimun radhiyallahu taala di masa jahiliyah saya sempat melihat ada seekor kera monyet ya. laki-laki ya berzina bersetubuh dengan monyet betina. Maka berkumpullah ya, monyet-monyet, kera-kera mengerumuni kera yang berzina tadi, kemudian dirojam. Gimana cara dirojam? Disebutkan dalam murid yang lain bahwa ya, monyet-monyet tadi, ya, monyet kan kayak manusia ya, tapi bukan berarti manusia dari monyet ya punya tangan punya jari jemari jadi mereka menggali ya menggali untuk dipersiapkan mengubur ya mungkin setengah badan biar tidak lari monyet yang ketahuan berzina tadi ya, dikubur ya. kemudian kakinya pun tertimbun baru setelah itu dilempari Kemudian kata Amr bin Maimun, farajam tuha ma'hum. Maka aku pun ikut melempari monyet tadi. Ikut itu ikutan. Ya. Ikut melempari. Maka dari sini kata para ulama menunjukkan bahwa kejelekan dan keburukan ya, dan kekejian perbuatan zina atau yang semisalnya bukan hanya diakui oleh manusia. Hewan pun mengakui dengan fitrahnya yang Allah ciptakan bagi mereka. Nah. Oleh karena itu, di sini kita akan sebutkan ya beberapa mafasid ya, kerusakan-kerusakan ya, yang ditimbulkan dari perbuatan zina atau misalnya ya, yang tentunya ini semuanya mudah-mudahan menjadikan kita mengetahui dengan ilmu bahwa itu adalah perbuatan yang sangat kotor dan keji dan kita pun memelihara dan menjaga kita, keluarga kita, demikian pula kaum muslimin, masyarakat kita, tetangga kita. Dari kejahatan perbuatan ini. Maka di antara mafasid, kerusakan dari perbuatan ini adalah dia furuj. Wadihabul karamah wal iffah. Ditelantarkannya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa alat kelamin dan hilangnya kemuliaan dengan perbuatan zina. Ya. Berarti seorang tidak mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dia telah menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun satu sisi termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dia pergunakan nikmat Allah tersebut berupa furuj, alat kelamin untuk digunakan di jalan yang halal dengan pernikahan. Oleh karena itu Rasulullah ada Wasallam menyebutkan ya masyarakat syabab ya, faman istata'a minkum an yatazawwaj falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ya, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa alaihi bis shaum fa inna wija'. Ya. Karena sungguhnya dengan pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Namun barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa. Karena itu sebagai tameng baginya untuk mengerem dan mengurangi syahwatnya. Kemudian mafasid yang kedua adalah annahu yufsidul arad. Bahwa dengan perbuatan zina itu akan merusak kehormatan. Ya. Harga diri pelakunya akan rendah dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala demikian pula di sisi masyarakatnya di tengah masyarakatnya hina ya. dan tentunya apabila kita mendapati ada sebuah masyarakat yang melihat ya, hinanya perbuatan zina dan rendahnya orang yang melakukannya ini bagus ya, berarti masyarakat tersebut masih berjalan di atas fitrahnya. Ya. Namun yang jadi masalah, ya, yang menjadi musibah ketika sebuah masyarakat menganggap perbuatan tersebut biasa-biasa saja. Ya. Ini musibah. Demikian pula mafsadah yang berikutnya adalah annahu yufsidu arad ahlihi bahwa dengan perbuatan zina itu akan merusak kehormatan keluarga pelakunya. Ya. Akan dikucilkan, akan dihinakan. Ya. Dan ini wakil kenyataan. Ya. Keluarganya merasa malu. Bahkan diantara mereka tidak segan-segan untuk mengusir ya. orang yang terjatuh kepada perbuatan zina meskipun berasal dari keluarganya kerabatnya. Kenapa? Malu. Ya, karena secara fitrah ya, hati ini mengingkari perbuatan itu. Ya, bahkan di antara mereka ada yang berlebihan. Ya, mendapati ada keluarganya berbuat zina, ya, maka dia pun menghakiminya. Ya, jangan sampai ketahuan yang lainnya. Meskipun ini juga tidak bijak, ya, tidak dibenarkan dalam syariat ya, ketahuan anaknya berzina langsung bunuh di tempat ya. dua-duanya tidak peduli anaknya ataupun anak orang lain ya. kenapa malu ya. akan rendah kehormatan keluarga tersebut demikian pula di antara mafsadah yang lainnya adalah dia ataupun daya'ul ansab dengan perbuatan zina akan menyebabkan ditelantarkannya keturunan. Dengan banyaknya praktek-praktek perbuatan zina kita mendapati di tengah masyarakat banyak ditemukan anak-anak ya. Baik itu yang baru lahir ya masih jabang, ya masih merah ataupun yang sudah berusia beberapa bulan. Kenapa? Ya akibat perbuatan zina tidak ingin ketahuan bahwa dia telah melakukan perbuatan zina akhirnya ketika anaknya lahir dia pun tidak mampu dan tidak mau menanggung resiko malu akhirnya ketika anaknya lahir dibuang dibungkus dilempar ke tempat sampah ya. banyak lu kotok ya sempat kita singgung ya lakit ya anak-anak hilang, anak-anak temuan. Zamannya lu kotok. Ya. Bayi-bayi temuan. Ya. Terlantar. Kenapa? Akibat perubatan zina. Beda dengan anak-anak yang lahir disebabkan karena jalur resmi, pernikahan yang sahih, akad yang sahih. Maka mereka mulia, hidup dengan tenang di tengah masyarakatnya. Ya, di tengah masyarakatnya. Bahkan lebih dari itu, mereka yang hidup disebabkan ataupun eh, hasil dari perbuatan zina ini ketika mereka tumbuh berkembang di tengah masyarakat maka mereka pun dipandang rendah ya kan dikucilkan ah, anak tidak jelas ya terlantar ya. meskipun anak tadi tidak menanggung dosa orang tuanya yang dosa adalah orang tuanya yang terjatuh kepada perbuatan zina. Adapun anaknya tidak terkena sama sekali. Ya. Sehingga masyarakatnya pun mengucilkannya. Ya. Nah. Dan kadang diolok-olok. Ya. Dan ini tentunya masyarakat yang mending ya, kondisi seperti ini masih menganggap jelek perbuatan zina. Ya. Namun yang sungguh disayangkan Ketika sebuah masyarakat melihat pemandangan seperti ini, biasa-biasa saja. Ya. Bahkan ada di sebuah kampung, satu rumah, ya. dari kakak sampai adiknya merupakan korban pergolakan bebas. Ya. Dan anaknya nggak cuma satu, ya. sampai punya adik kakak. Ya Allah mustahil. Lahir tinggal dalam satu rumah. Kakaknya jadi korban, adiknya jadi korban Anaknya pun gak cuma satu. Orang tuanya santai saja. Ya. Yang penting ada yang menjamin Allah Mustah. Mau apa ya? kondisi keluarga yang seperti ini? Dianggap biasa. Ya. Dan disebabkan karena banyaknya kejadian seperti ini, yang awalnya mungkin masyarakat menganggap itu ada perbuatan yang sangat keji dan kotor, namun saking banyaknya akhirnya turun ya turun ya. nilai moral masyarakat. Akhirnya apa? Menganggap biasa. Ketika terjadi ya garwalan bebas antara seorang pemuda dengan tetangganya, ya, orang tuanya dikabarkan, ya tidak apa-apa. Yang penting mau bertanggung jawab. Ya. Tanggung jawab di hadapan siapa? Ya. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat ya, Anda sebagai orang tua akan ditanya ya, apa yang telah Anda perbuat dengan anak Anda. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Demikian pula di antara mafsadah yang lainnya. Bahwa dengan perbuatan zina annahu yajlibul amrad al-khatirah bahwa dengan perbuatan zina itu akan mendatangkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Dan masyhur di tengah-tengah kita penyakit yang muncul disebabkan karena perbuatan ini. Pergaulan bebas. Apa? AIDS. Ya, sekarang dunia dilanda dengan penyakit ini. Kenapa? Karena mereka hampir di seluruh negara ya kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masyarakatnya, warganya terjatuh kepada perbuatan zina. Ya, di mana AIDS ini merupakan penyakit ya yang menurut ilmu kedokteran yang diserang adalah kekebalan tubuh ya, yang ada pada tubuh manusia. Dan ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ketahanan tubuhnya itu lemah, sehingga orang yang terjangkit penyakit ini, dia akan mudah terjangkit penyakit apa saja. Ya, berbagai macam penyakit akan ya, dialaminya. Mengerikan. Sehingga kondisinya layah ya walayamut. Ya, antara hidup dan mati. Dan mungkin mati lebih baik bagi dia. Mati lebih baik bagi dia. Tersiksa ya Allah musta'an semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka dan supaya mereka taubat dari ya, perbuatan tersebut ya, penyakit yang mengerikan yang tidak pernah didapati dijumpai sebelumnya ya dan ini adab bencana yang Allah timpakan kepada manusia sebagai teguran ya kepada manusia kepada kita semuanya Demikian pula di antara mafsadah yang lainnya dari perbuatan zina adalah anna fihi uqubah ya. fi dunya wal akhirah bahwa dengan sebab perbuatan zina ini seseorang akan mendapatkan hukuman ya. hukuman di dunia dan di akhirah ya. Adapun di dunia apabila orang tersebut muhsan ya, telah menikah dengan pernikahan yang resmi kemudian sempat melakukan hubungan maka ketika dia terjatuh kepada perbuatan zina maka dia dirajam ya dirajam nah ini di dunia dirajam sampai mati ya. Nah, sebelum di akhirah, ya, kalau dia tidak sempat bertobat, maka dia mendapatkan hukuman yang lebih parah. Ya. Oleh karena itu dalam hal ini masyarakat muslim rahmukumullah ya, ini beberapa mafasid ya, kerusakan-kerusakan akibat buruk yang ditimbulkan dari perbuatan zina. Maka dalam hal ini syariah ya, Islam sangat sayang ya, terhadap kaum mukminin, terhadap kaum muslimin. Sehingga untuk mencegah terjadinya perbuatan ini, maka Islam memerintahkan dan mensyariatkan kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin wa mukminat wal muslimat ya, beberapa amalan sebagai ya, cara untuk mencegah terjatuhnya seseorang ke dalam perbuatan zina. Di antaranya adalah bahwa Islam memerintahkan ya, untuk seseorang itu menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ya. Dan kalau kita perhatikan, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula dalam beberapa ayat disebutkan beberapa amalan yang apabila kita pelajari dan kita renungi itu arahnya adalah bagaimana supaya kaum muslimin menundukkan pandangan mereka di antaranya yang pertama adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang kaum muslimat yang mereka salat di masjid untuk mengangkat kepala-kepala mereka sebelum jamaah ya. lelaki yang berada di depan mengangkat kepala-kepala mereka ketika sholat. Apa di antara hikmahnya? Kata para ulama di antara hikmahnya adalah agar jangan sampai kaum wanita yang berada di barisan yang paling belakang, ya, soft yang paling belakang itu melihat aurat. Ya, tersingkapnya aurat yang ada pada kaum lelaki ya soft terdepan di kalangan kaum lelaki oleh karena itu Rasulullah wassalam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi alaihi salatu wasallam khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha Saf yang paling baik, yang terbaik dari kaum lelaki adalah yang paling depan. Yang paling buruknya adalah yang paling belakang. Dan sof yang paling baik dari kaum wanita adalah yang paling belakang. Dan yang paling buruknya adalah yang paling depan. Ini tentunya apabila kaum wanita sholat bersama dengan kaum lelaki dalam satu masjid. Hadis ini diterapkan. Tapi kalau itu sholatnya kaum wanita semuanya, maka tentunya hukumnya seperti hukum laki-laki. Sof yang terbaik adalah yang paling paling depan. Ya. Nah, ini di antara hikmahnya agar supaya para wanita tidak melihat aurat kaum lelaki yang berada di depan. Kemudian di antara yang lainnya juga adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang para wanita untuk memakai minyak wangi ketika melewati ya, ataupun ketika keluar dari rumahnya meskipun berangkat ke masjid ya. dan ini diantara hikmahnya adalah agar supaya ya, kaum lelaki ya, tidak sempat melihat dan terfitnah dengan baunya karena dengan baunya itu kan akan memancing ya kaum lelaki untuk melihat oh bau apa ini ya. nah ini sehingga di antara hikmahnya adalah ghadul basar menahan pandangan kaum lelaki ketika melihat ada seorang wanita lewat ya. idza sta'taratil mar'atu famarat 'alal qaumin liyajidu rihaha fahiya kada wa kada qala qawlan syadida kata Nabi alaihi salatu ya, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala ya Apabila ada seorang wanita memakai minyak wangi, kemudian dia melewati sebuah kaum, kaum lelaki, agar supaya para para laki-laki tersebut mencium baunya, maka dia telah melakukan perbuatan demikian dan demikian. Dan Nabi menyebutkan perkataan yang keras. Disebutkan dalam artian yang lain fahiyah zaniyah. Dia adalah pelacur, wanita pelacur. Ya, pezina. Kemudian diantara yang lain juga yang menunjukkan bahwa Islam menganjurkan kaum muslimin untuk menundukkan pandangan mereka adalah anjuran ya bimbingan Islam kepada kaum muslimat ketika mereka berjalan jangan di tengah jalan ya. tapi hendaklah mereka mencari pinggir-pinggir jalan ya. torik tariq ya. ataupun jawanib sisi-sisi jalan jangan di tengah jalan apa di antara hikmahnya di antara hikmahnya adalah agar supaya tidak nampak di tengah jalan itu kaum wanita sehingga mata-mata pun melihat kepadanya. Lagi-lagi -lagi, basar menundukkan pandangan. Ya, oleh karena itu ketika Rasulullah SAW dalam sebuah salat melihat ya, sebagian kaum wanita, kaum muslimat, para sahabiat mereka salat di masjid. Ya, maka ketika selesai salat terlihat kaum laki-laki dan wanita mereka keluar dari masjid bersamaan. Ya. Terjadi ikhtilat, percampuran. Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Istakhirna fa innahu laysa lakunna an yatahaqqaqna tariq." Ya. Hendaklah ya. kalian wahai para wanita berjalanlah belakangan. Ya. Nah, karena sungguhnya tidak ada hak bagi kalian untuk menguasai jalan. Alaikum nabi hafati tariq. Dan wajib atas kalian untuk berjalan di sisi-sisi jalan. Jangan di tengah-tengah jalan. Di sisi-sisi jalan. Sampai-sampai dikisahkan dalam hadis tersebut. Sebagian para wanita, mereka ketika mendengarkan peringatan dari Nabi ini. Mereka langsung serta-merta. Berjalan ke sisi-sisi jalan, ke tembok-tembok sampai sebagian baju-baju mereka tersangkut ya dengan pagar-pagar jalan. Ya, menunjukkan apa? Semangatnya para ya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Teguran langsung diamalkan. Ya, langsung diamalkan. Di antara yang lain juga dia menunjukkan hal itu adalah larangan para wanita untuk bercerita ya, kepada suaminya ya, tentang wanita lain. Si fulana itu orangnya demikian, tingginya sekian, wajahnya begini, rambutnya kayak begini, kulitnya kayak gini. Ya. Diceritakan kepada suaminya secara mendetail sehingga seakan-akan suami itu melihat wanita tadi di depan matanya. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Apa di antara hikmahnya? Ghaddul basar ya, menundukkan pandangan, ya, meskipun tidak nampak, namun membayangkan saja tidak diperbolehkan, apalagi melihat. Ya. Nah, demikian pula kita perhatikan dalam hadits Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam ya, dalam hadis muttafaqun alaih kata Nabi alaihi salatu wassalam iyyakum wal julusa fi Hati-hatilah kalian untuk duduk-duduk di jalan-jalan. Ya, kata para sahabat, Ya Rasulullah, ya, malana, ya, sesungguhnya kami, ya, malana min majalisina buddun, nadahaddatu fiha. Ya Rasulullah terkadang kami butuh untuk berbicara yang itu terkadang mengharuskan dilakukan di pinggir jalan ya kata Nabi Rasulullah salatu wasallam fa abaitum illal majlis fa'atu tariqa haqqah apabila kalian enggan untuk menyingkir dari jalan ya, terpaksa berbicara ya, dengan seseorang di pinggir jalan maka berikanlah jalan itu haknya maka di antara hak jalan dijelaskan Rasulullah SAW adalah ghaddul basar ya menundukkan pandangan nah ini masyarakat muslimin rahmatullah ya beberapa bukti yang menunjukkan kepada kita bahwa Islam merintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan menundukkan pandangan karena ini seperti yang kita sebutkan di awal merupakan sumber dari berbagai macam fitnah ya berbagai macam fitnah Kemudian di antara bentuk yang lainnya dari syariat ini dalam upaya untuk membentengi kaum muslimin dari terjatuhnya mereka kepada perbuatan zina selain menundukkan pandangan yang kedua adalah disyaratkannya hijab ya disyaratkannya hijab bagi para wanita ya menjulurkan jilbab-jilbab mereka sehingga ya, tidak tergambar tidak terbentuk aurat mereka ya dari atas ke bawah dari kepala sampai ke bawah enam demikian pula yang ketiga adalah tahrimul khulwah larangan untuk berkholwat ini juga bentuk syariat sebagai upaya untuk membentengi kaum muslimin dari perbuatan ini diharamkannya khalwat bainar rajul bainar rijal wal mar'ah antara seorang laki-laki dan seorang wanita hmm. dimanapun mereka berada di kamar di rumah di kendaraan ya, ataupun di tempat-tempat yang lainnya di mobil ya, khalwat ya menyindirinya seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan mahram. Nah, sehingga terkadang di antara mereka ketika berkholwat ya ada yang bercanda ya tertawa bersama ya, berbicara ya, dan seterusnya demikian pula bentuk syariat yang lainnya ya, adalah larangan bagi para wanita untuk keluar safar tanpa mahram. Ya. Tanpa mahram. karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kata Nabi alaihi salatu wassalam لا يخلون رجلا bimra'atin إلا ومع هذه محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhulwat dengan seorang wanita kecuali bersamanya ada mahramnya. Dan janganlah sekali-kali seorang wanita itu safar kecuali bersama dengan mahramnya. Sampai-sampai faqama rajulun faqala ya Rasulullah إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تبتت في غصبة كذا وكذا Wahai Rasulullah sesungguhnya istriku akan keluar safar dalam rangka haji, ibadah. Sementara aku telah tercatat sebagai orang yang akan mengikuti jihad peperangan ini dan itu. Sudah dicatat. Ya, jihad bersama Rasulullah alaihi wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Intaliq fahujja ma'a imra'atik." Kembali kamu ya dan berhajilah bersama istrimu. Artinya dampingi istrimu. Ya, oleh karena itu termasuk kekeliruan ya. Sebagian kaum muslimat ketika mereka semangat untuk ibadah haji ataupun umrah namun tidak didampingi oleh mahramnya. Mahramnya katanya cukup pembimbingnya mewakili seluruh ya, peserta rombongan haji ataupun umrah. Keliru. Ya. Syariat mengajarkan bahwa seorang wanita tidak boleh pergi kecuali dengan mahramnya. Ada lagi ketika melihat kemajuan ya, transportasi, ya, ketika melihat ya, pesawat itu ya, ketika seorang berjalan ataupun mengadakan safar dengan pesawat itu aman katanya. Sehingga ketika istrinya berada di kota yang lain, dia berada di kota yang lainnya lagi, maka istrinya dibiarkan safar sendirian, nanti dijemput di bandara, ya. di pesawat sendirian. Katanya nggak apa-apa, aman saja kok. Beda kalau naik bis, naik kereta itu nggak aman, tapi kalau pesawat aman katanya. Ya, aman di sisi siapa? di mata Allah tidak aman. Islam mengajarkan bahwa seorang wanita harus safar dengan mahramnya. Kemudian di antara yang lainnya, ya, syarat yang lainnya adalah larangan bagi para wanita untuk melembutkan suara mereka. Ya. Dan juga yang terakhir adalah larangan bagi para wanita untuk tabarruj. Apa itu tabarruj? Bersolek, berhias. Ya, mempertontonkan, memperlihatkan ya, perhiasannya ya, kepada orang-orang yang bukan mahramnya. Ya termasuk perhiasannya, ya, anggota tubuhnya yang tidak boleh dilihat kecuali oleh mahramnya. Ya. Nah, seperti wajah, ya, tangan, demikian pula yang lainnya, ya, kecuali pakaian yang nampak di luar. Nah, maka ini masyarakat muslim rahimakumullah ya beberapa eh, kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa naus Al-Quran dan As-Sunnah yang ini semuanya menunjukkan kepada kita tentang besarnya ya, perbuatan zina ya, sehingga demikian rinci dan detail Islam dalam membenyatkan ya, kaum muslimin dari bahayanya Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.